yang sudah berumur putus asa tidak tetap di sana ada kesempatan janganlah kita putus asa karena sebab sudah tua umur kita tetap bisa ya jangankan kita manusia binatang saja yang buas ya seperti harimau bahkan ular dan yang lainnya tatkala kita rajin untuk mendidiknya ya melatihnya berubah yang tadinya apa buas menjadi jinak ya apalagi manusia ya dan di sana para ulama menjelaskan tentang bagaimana ya kita bisa mendapatkan akhlakul karimah apa langkah-langkahnya ataupun asbabnya agar kita mendapatkan akhlakul karimah. Di antaranya yang pertama adalah tentunya tafakkur fitdin, mempelajari ilmu agama khususnya di bidang adab ini. Kita sungguh-sungguh mempelajarinya kemudian kita berupaya keras untuk menerapkannya dalam kehidupan kita Ya, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan ya ciptaanku, bentukku, maka baguskanlah pula akhlakku, ya Allah. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang lain. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa menunjukiku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela dan tidak ada yang bisa menjauhkanku dari akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Juga di antara sebab yang lain adalah memilih jalis teman yang baik. Ya, dan menjauhi teman-teman yang buruk akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan teman itu seperti pertemanan itu seperti seorang yang dia berteman dengan penjual minyak dan yang lain seperti yang dia berteman dengan tukang las. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ma mathalul jalis salih kahamilil miski wa kir. Tidak lain orang yang dia bergaul berteman itu adalah seperti seorang yang dia bergaul dengan penjual minyak. Ini perumpamaan seorang yang dia pintar memilih teman. Bisa memilih teman yang baik, yaitu seperti dia yang berteman dengan penjual minyak. Ya, fa imma antab ada kalanya kamu membeli minyak darinya. Wa imma antuhdiyah dan ada kalanya teman kamu tadi memberi minyak kepadamu wa iman tajid minhu rihan toyiba atau minimalnya kita mendapatkan bau harumnya demikian dan sebaliknya kalau kita salah memilih teman ya kita terperangkap dengan pertemanan yang jelek dan buruk akhlaknya maka perumpamannya seperti seorang yang dia berteman dengan tukang las wa imma antuhrik taubak wa imma an rihan khabithah ada kalanya ya baju kita terbakar oleh api dan ada kalanya kita mendapatkan bau yang busuk. Demikian sehingga kita harus hati-hati di dalam apa memilih teman kalau kita ingin menjadi orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya mulia. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Aqrabukum manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum huluqa." Orang yang paling dekat yang manzilahnya tempatnya nanti di akhirat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqal min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan amal kebaikan yang lebih memberatkan daripada kebaikan akhlak. Ya, fa inna sahiba husnil khuluq la yudrik bi husni khuluqihi darajata al-qa'im was-sha'im. Sesungguhnya orang yang akhlaknya baik itu derajatnya bisa mencapai derajatnya mereka-mereka orang yang rajin puasa di siang harinya dan rajin sholat di malam harinya. Bahkan sudah saya sebutkan sebelumnya terkadang lebih afdol mereka-mereka yang akhlaknya mulia. Kita sering mendapati ya mereka-mereka orang yang masya Allah rajin puasanya di siang hari puasa sunnah tentunya. Ya kalau wajib tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun juga rajin Masya Allah sholat di malam harinya, tahajud, qiyamul lail. Tapi dari sisi akhlak sangat kurang. Ya, baik itu akhlaknya terhadap orang tuanya, terhadap temannya, tetangganya sangat kurang. Makanya seperti ini kalah bahkan derajatnya dengan mereka-mereka yang akhlaknya mulia. Ya. Bahkan telah kita sebutkan bahwasanya seseorang untuk dia berakhlak mulia menjadi seorang pemaaf, penyabar, ketika dizalimi, ketika disakiti, menjadi seorang yang dermawan, pemberani, itu membutuhkan yang namanya mujahadah, upaya yang keras melawan hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu inginnya amaratum bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan, keburukan, mengajak kepada kebahilan, mengajak kepada membalas kejelekan dengan kejelekan. Terus kejelekan dan kejelekan yang diperintahkan dan diajak oleh hawa nafsu kita. Tapi orang yang husnul khuluq itu mampu dia untuk menundukkan dan mengalahkan dorongan hawa nafsunya yang senantiasa mengajak kepada kejelekan sehingga ini lebih berat ya, ya. subhanallah sehingga butuh yang namanya mujahadah selain kita sungguh-sungguh mempelajari bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita dan dicontohkan oleh beliau alaihi wasallam juga kita berupaya bersungguh-sungguh kemudian diiringi dengan doa yang terus-menerus dengan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan husnul khuluq akhlak yang mulia Kemarin sudah kita ambil satu hadis tentang akhlak kepada orang tua. Telah dijelaskan bahwasanya mengapa didahulukan di sini husnul khuluq kepada mereka orang tua. Hal ini dikatakan oleh para ulama dikarenakan mereka orang tua adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Iya di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih besar kebaikan dan jasanya serta perhatiannya ketimbang orang tua kita. Terkadang bahkan mereka rela susah payah. Ya, banting tulang demi kebahagiaan dan kesenangan anaknya. Sehingga orang yang paling pantas untuk diberikan kebaikan kepadanya adalah orang tua. Sehingga Al Imam Al Bukhari membuat judul di sini Babu qaulillahi ta'ala wasainal insana biwalidayhi ihsana. Bab tentang firman Allah taala dan kami wasiatkan, perintahkan dengan tegas kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seolah-olah beliau mengatakan wahai para pencari adab. Ketahuilah bahwasanya adab yang pertama kali yang wajib kalian ketahui dan berikan adalah adab kepada kedua orang tua kalian, ibu dan bapak kalian. Iya. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Insya Allah kita ambil setiap pertemuan satu hadis karena waktunya dibagi sebagaimana usulan kemarin menjadi dua. Yang pertama untuk pelajaran adab dan yang kedua untuk pelajaran uh, eh, fikih. Qala imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la ibn Atha' an abihi an Abdullah ibn Umar qala ridha rabbi fi ridha al-walidi wa sakh wa sakhatu rabbi fi walidi Hadis ini dari ucapannya Abdullah ibn Umar tapi hukumnya marfu ya disantarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Karena isinya adalah di antara perkara yang tidak mungkin, di situ akal turut campur. Sehingga beliau mengatakannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qala ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala Rabb fi ridhal walidi pada keridhaannya al-walidi bapak Keriduan Rob tergantung kepada keriduan bapak. Wasakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Kemarahan dan kemurkaan Allah Rabb tergantung kepada kemurkaan dan kemarahan al-walidi, orang tua. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai dengan kita bisa membuat ridho orang tua kita. Dan sebaliknya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita tatkala kita membuat orang tua kita, bapak kita marah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wajibnya kita untuk membuat ridho bapak kita dan ibu kita. Dengan apa saja yang kita bisa berikan. Apakah dengan ucapan yang mulia, ataupun perbuatan yang menyenangkannya, menjalankan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya perintah orang tua itu lebih didahulukan di atas perkara yang sifatnya fardu kifayah seperti jihad yang sifatnya fardu kifayah ataupun hijrah yang sifatnya fardu kifayah itu setelah ada izin dari orang tua kita tanpa izin maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk kita berangkat berjihad ataupun hijrah yang sifatnya fardu kifayah karena disebutkan dalam hadis saya ada seorang yang minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk turut serta bersama beliau berperang memerangi kaum kufar. Maka Nabi mengatakan ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Kata Rasul fafihi mafajahid maka jihadlah kamu pada kedua orang tuanya. Dan subhanallah ternyata biru walidain itu tidaklah atau bukanlah perkara yang mudah sangat berat. Bisa jadi berimbang dengan jihad. Terlebih lagi ketika orang tua kita sudah mencapai masa tua, pikun. Ya, dua-duanya pikun. Subhanallah, rewelnya ngalahkan anak kecil. Susahnya minta ampun, dibutuhkan di sana adanya kesabaran. Ya, ketenangan. Ya, kalau tidak sedikit saja kita tersinggung akan terucap minimal ucapan ah aduh itu sudah kita terjerumus ke dalam al-uquq perbuatan apa durhaka kepada orang tua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqul uff janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian uff itu ucapan yang teringan apalagi selain dari itu yang lebih berat dari itu lah maning-maning lagi-lagi ini lagi-lagi itu gimana sih dan seterusnya dari kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaktaatan kedurhakaan kepada kedua orang tua Ya ma'asyiral muslimin rahimahani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga didahulukan ketaatan khususnya kepada ibu di atas ketaatan kepada bapak. Nanti insyaallah pada babnya akan kita bahas mengapa ya ketaatan kepada ibu harus lebih diutamakan didahulukan di atas ketaatan kepada bapak. Insyaallah pada hadis berikutnya. Ya, terkecuali ya ketika ketaatan itu bertentangan dengan dengan perkara yang fardu ain. Ya. Maka tidak boleh kita mentaati orang tua kita. Seperti orang tua kita memerintahkan kita di waktu sholat. Ya. Sana kamu, ya. belanja dulu, nanti aja sholatnya. Ya. Sudah datang waktu maghrib, disuruh belanja ke Indomaret atau yang lainnya. Maka kamu tidak boleh kerjakan dulu fardu ain tadi, sholat lalu setelah itu dilaksanakan perintah orang tua. Ya. Jadi kalau fardu ain tidak boleh dikalahkan. Ya. Tolabul ilmi bagaimana tolabul ilmi? Ya dirinci. Kalau tolabul ilminya mencari ilmunya adalah tentang perkara yang fardu ain sifatnya, tentang bagaimana cara bersuci yang benar, tentang bagaimana sholat yang benar dalam keadaan dia belum tahu. Kalau orang tua menghalang-halangi maka tidak boleh ditaati. Adapun kalau fardu kifayah mencari ilmunya tersebut adalah sifatnya fardu kifayah maka harus tetap didahulukan ketaatan kepada orang tua kita ya dikarenakan jasanya yang sangat besar wa rabbi fi sakhatil walidi dan kemurkaan Allah pada kemurkaan bapak yes di sini ada tahrim pengharaman dari membikin marah bapak dan ibu kita apakah dengan ucapan tingkah laku kita ataupun yang lainnya jangan coba-coba kita memancing kemarahan orang tua kita, ancamannya berat, akan mendatangkan apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka kepada kita, sudah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, dari kebaikan-kebaikannya dunia dan akhiratnya. Celaka kita kalau kita berani menentang perintah orang tua kita dalam hal tentunya kebaikan, minimalnya yang mubah. Adapun kalau orang tua kita memerintahkan kepada perkara yang mungkar, yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya maka tidak boleh kita mentaatinya. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya jahadaka memaksa kamu, memaksa ya, untuk berbuat syirik kepada Allah tanpa ilmu, fala tuti'huma. Janganlah kamu taati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik. Pada perintah-perintahnya yang lain yang berisi kebaikan atau perkara yang mubah kita laksanakan. Khusus pada perkara yang tidak dicintai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan mendatangkan murka Allah dan Rasulnya, maka wajib kita tidak mentaatinya. La tu'ata fil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kalau orang tua kita misalkan Ah, memerintahkan kita itu cukur aja lah jenggot nggak pantas bagaimana ini Rasulullah memerintahkan kita ya ahfu alih ya ya, panjangkan ya pertentangan ini dengan perintah Rasul maka tidak boleh kita untuk mentaatinya tentunya kita menolaknya dengan cara yang halus lembut dengan kalimat ataupun bahasa yang baik sehingga tidak menyakiti keduanya sehingga dihasilkan kedua-duanya ketaatan kepada Rasul dan juga tidak membuat orang tua marah. Baik kita lihat di sini syarahnya oleh beliau Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala fi hadzal hadithi bayanu tarattubi sakhatir rabbi azza sya'nuh ala sakhatil abi ala ibnihi al-'aq dzakaran kana aw untha. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang ditetapkannya murka Allah karena sebab murka bapak kepada anaknya yang durhaka Apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan? Sedikit mungkin saya ingat ya, banyak terjadi kejadian di mana si anak ketika bergaul, bermuamalah kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya dalam keadaan kurang baik akhlaknya, kurang sopan, kurang adab, tapi anehnya tatkala dia keluar bermain bersama teman-temannya di sekolahnya, ya di kampungnya dia begitu bisa untuk bermuamalah dengan temannya begitu baik akhlaknya dan adabnya kepada teman-temannya. Bagaimana ini? Terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Disebutkan oleh para ulama di antara alasannya adalah bahwasanya orang tuanya, ibu dan bapaknya ketika diperbuat dengan perbuatan yang tidak baik, kurang adab, kurang sopan, tetap sabar, tetap sayang, tidak mengurangi sedikit pun kebaikannya, sabar sehingga anaknya agak sedikit melunjak. Tapi ketika temannya diperbuat seperti itu, ya diperbuat dengan kurang adab, kurang sopan, lari cari teman yang lain. Sehingga karena dia takut nggak ditemani, nggak ada yang mau bergaul dan berteman dengan dia, akhirnya dia berupaya baik. Ini keliru. Ya, keliru dengan bimbingan Nabi Alaihissalam, di mana beliau memerintahkan ya kita untuk mengutamakan ya orang tua kita dengan husnul khuluk dengan kebaikan akhlak. Dan Allah juga di dalam banyak ayatnya sering menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Anishkurli wali walidaik agar syukurilah aku dan kedua orang tuamu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada kalian untuk ya beribadah hanya kepada aku dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian. Wa ma dzalika illa lima lahu minal haqqi. Tidaklah ini ditetapkan yaitu murka Allah di atas murka orang tua melainkan karena besarnya hak orang tua kepada anaknya. Fal walidu huwallazi tasabbaba fi ijadil waladi. Orang tua dialah yang menyebabkan adanya anak. Dialah yang menjalani sebab dari adanya anak. Fi talabi zawaji bi ummi dengan menikahi ibunya, mencari pasangan. Untuk apa? Punya anak. Tujuannya apa? Punya anak soleh supaya mendoakan saya kalau saya mati bermanfaat berguna bagi saya di dunia dan akhirat. Nah itu tujuan dari orang tua Muslim yang berakal, ya tidak sekedar menikah, tapi kepengen memiliki keturunan yang soleh, yang baik, yang berguna dan bermanfaat baik keluarganya, bagi agamanya dan kaum muslimin secara umum. Wa kafalahu wa ra'ahu fil mahdi thumma tufulah thumma fi sin fi sinni syababi wa ma dan dialah bapak yang menanggungnya segala macam keperluannya, jajannya, makannya, ya dan yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, wa ra'ahu dan memeliharanya. Ya, memperhatikannya wahwa filmah di dalam keadaan dia dalam buayan, masih bayi, masih diayun. Tsumma tufulah kemudian berinjak menjadi kanak-kanak, tetap dikasih di situ perhatian. ya Tsumma fi sinni syabab, kemudian sampai anak ini mencapai usia muda. Wa ma ba'dan dan seterusnya, tidak pernah putus kasih sayangnya, tidak pernah berkurang sedikit pun kasih sayangnya kepada anak-anak. Ya, subhanallah. Kecuali ketika sudah tua memang nggak bisa lagi memperbuat kecuali hanya mendoakan saja sudah tua rentak nggak bisa berupaya ya mengharapkan kebaikan dari anaknya balas budi dari anaknya <clears throat> wa al walid ya yar'a waladahu in kana kabira demikian papa tetap dia terus berusaha menjaga memperhatikan anaknya meskipun anaknya sudah besar ya sudah besar bahkan sudah berkeluarga sudah punya anak anaknya diberikan kebaikan cucunya, diperhatikan. Kalau bapaknya anaknya ini nggak mampu untuk menyekolahkan, disekolahkan sama kakeknya, sama neneknya. Subhanallah, tidak terputus-putus kebaikannya. Sehingga wajar kalau Allah dan Rasulnya merintahkan kita untuk sungguh-sungguh di dalam memperhatikan orang tua kita, memberikan husnul khuluq kepada kedua orang tua kita. Fa innahu la yaksur fi ri'ayati abada. Sesungguhnya orang tua kita tidak berkurang ya selamanya perhatiannya kepada kita semua ya anak-anaknya lidza tarattaba ala birrihi ridallah azza wa jalla ala albar oleh karena itu ya ditetapkan ya untuk berbuat baik ataupun ditetapkan dengan berbuat baik ini adanya ridho Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya wa tarattaba ala al-uquqi as-sakhat min Allah dan Allah tetapkan karena sebab durhaka kepada orang tua adanya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita dimurkai, dimarahi oleh teman kita masih bisa cari teman yang lain. Ya, dimarahi oleh guru kita masih ada guru yang lain. Ya, dimarahi oleh e, kepala desa sini masih bisa pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau kita dimurkai, dimarahi sama Allah mau lari kemana? Ini bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lari. Iya senantiasa akan menimpa kita kejelekan dan kejelekan, kesengsaraan dan kesengsaraan dunia dan akhirat. Nauzubillah. Ya. Lianna jazaa 'inda Allah min jinsil amal karena balasan itu di sisi Allah tergantung jenis amalannya. Amalannya dia membuat murka orang tua, padahal Allah memerintahkan untuk berbakti dan membuat ridho keduanya, maka Allah balas dia dengan kemurkaannya. Dan sebaliknya kalau dia bisa membuat ridho orang tuanya, maka Allah pun ridho kepadanya. Itu al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Wal ma'ruf indan nas annal walid al aqil yarda min waladihi walau bil yasiri min al bir. Dan yang sudah diketahui sudah ma'ruf di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita bahwasanya orang tua kita, ibu bapak kita yang akil, yang cerdas, yang muslim, yardo rela, ridho menerima dari anaknya meskipun dengan sedikit kebaikan. Enggak ya, apa-apalah dikasih gini mungkin anak saya belum mampu nggak dikasih juga nggak apa-apa mungkin belum dapat kerjaan masih memaklumi iya fala yu'annituhu wa la yuqihu fi asbabil uquq tidak mau orang tuanya itu memberat-beratkan anaknya ya melihat kondisi anaknya oh susah nggak minta bahkan memberi seringkali ini terjadi kita ketika ziarah kepada orang tua kita bukannya kita ngasih malah dikasih lihat kondisi kita yang masih belum mapan ya wala yuqihu fi asbabil uquq dan tidaklah orang tua kita menjerumuskan kita kepada sebab-sebab yang membuat kita durhaka seperti memberikan kita eh, menuntut kepada kita dengan tuntutan yang berat saya minta ini tolong cari ini tolong ini dalam karena kita nggak mampu akhirnya berdurhaka kita tidak seperti itu orang tua alhamdulillah mereka hatinya sangat lembut ya kepada kita dan memahami kondisi kita bal yajuruhu daiman ila ma ila maradillah azza wa jalla wa yujannibuhu ma fihi sahatul bari wa jalla fi bahkan orang tua kita senantiasa mengajak kita kepada perkara-perkara yang menantang ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan pelajaran adab ya karena kita masuk kepada sesi kedua yaitu pelajaran fikih sesuai dengan yang kemarin diusulkan. Ya, billahi taufik.